بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك البطوع والمنوم والرزوق صلاح الجسد والروح متوبة النسوء واهدي قلوبنا حق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوير بصرنا وصاحه وداننا وثبت لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم فصلي وسلم وبارك عليه وإن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح Kalau kemungkinan sampai tujuan tadi dengan cara bohong, hanya dengan cara bohong, kalau benar nggak bisa nih. Iya. Kalau kalau jujur nggak bakal kesampaian itu maksud, tapi harus dengan bohong. Tapi dalam hukum-hukum yang boleh, bukan hukum yang haram dibohong jadi halal, bukan. Ya. Pamubahun in ubiha tahsilu dzalikal maksud Maksudnya maka hukumnya boleh jikalau dibolehkan jikalau dibolehkan taksilnya itu maksud kalau taksilnya itu maksud diharamkan nggak boleh bohong itu ya ini kalau kita jujur bini kita bakalan ngambek marah iya. nggak seneng hatinya boleh bohong iya. Boleh. Bang, lo jujur bang. Lo jujur sama gue. Gitu kan? Gue ini masih enak gak? Lo pandang, lo pandang. Lo jangan, ketawa dulu lo. Lo pandang gitu. Orang belum ada titik itu ketawa pandangan lu gue masih enak gak gitu ngeliat gue kita lihat udah berantakan ya. body udah amburadul gitu ya udah lempeng tuh body nah, kita bilang dari dulu sampai sekarang gue enak ngeliat lu masih enak hati gue masih sedul kalau ngeliat lu pusing gue hilang padahal gak mati agak mendingan mendingan perempuan tetangga itu itu kalau gitu kita itu bohong di situ boleh. Boleh. Gue jujur melu, gue gak boleh bohong nih. Saleh. Gue jujur melu nih, gue gak boleh bohong. Gue ngeliat lu nempet. Udah nok. Badan lu udah gak, gak, gak apa namanya itu. Hah? gak proporsional. Oh gak? Badan lu udah udah gak enak nih. Tuh bini jerit dalam hati. Gitu. Kalipun dia nuntut sekalipun yang nuntut bang lo jujur ya eh. sekalipun yang nuntut itu tetap kita jangan jangan jangan kita jujur lempengan situ bohong nyenengin hati dia iya, ya. Iya. Lu sumpah bang Benar Berani bang berani Coba demi Allah Bumi Allah Bumi Allah Ya jangan demi Allah Bumi Allah Kan ya, kan dia iya, bumi Allah Bumi Allah Bumi Bumi Allah, jangan bilang demi Allah. Iya. Benar. Bumi Allah. tapi dengarnya demi Allah, tidak bumi Allah. Bumi Allah. Bumi Allah. Bumi yang siapa? Ilmu nyentangin hati. Hah? Ada orang lagi jujur. Lu pulang lambat mulu bang, jangan-jangan lu kawin lagi lu, jujur bang, jujur. Iya gue nggak bisa bohong, lu gue jujur. Kok kawin lagi? Wah! aja. Allah. Bumi Allah. Bumi Allah. Apa? Bini gue cuma satu. Ya, cuma satu. Satu di sini, satu di sono. Itu. Hati kita ngomong itu. Satu di sini, satu di... oh, kiai. Kalau udah ngajarin gitu. Tapi hari bisa ngajarin doang ya. Praktik ya. Bohong ya, jadi boleh di sini hukum. In ubiha tahsinu dhalikal maksud. Wa wajibun. Wajib kadang-kadang. In apa itu? In wajib tahsinu dalika. Kalau wajib hasilnya dengan itu. Gak bisa. Kalau jujur malah jadi kita hukum nyelamatin orang hukumnya deh. Wajib. Nyelamatin orang hukumnya wajib. Nyelamatin nyawa. Ya, menyelamatkan seseorang dari bahaya hukumnya wajib. Sehingga lagi sholat aja kita boleh tinggalin sholat kita sambil lari. Karena nyelamatin orang yang lagi lagi tenggelam. Terus bayang, anak kecil tenggelam timbul. nggak apa-apa, berpaling dari kiblat. Tolongin, asal jangan mengucapkan kalimat yang membatalkan aja. Ya, boleh. Jadi kita lari aja. Kalimat yang ada orang pukul lemah kecil. Tolongin. Ya. Kita apa, ini boleh kekali. Tolongin, udah kelar. Bayang lagi terusin. Ya. Dari mana tadi itu? Kita terusin, apa? Ya, ya, saking wajibnya menyelamatkan seseorang. Ya. Nah menyelamatkan seseorang di sini wajib dan tidak bisa selamat itu orang kecuali dengan berbohong. Maka berbohong itu jadi wajib. Paham nggak? Karena menyelamatkan orang hukumnya wajib dan tidak bisa menyelamatkan orang ini melainkan dengan bohong. Jujur nggak bisa, bakalan mati itu orang. Bohong boleh bohong, wajib hukumnya. Oh yang tadi sunnah, eh boleh. Ya. Yeah. Contohnya apa sih? Kama law ra'a ma'suman ikhtafa min zalimin yuridu qatlahu aw iza'ahu wal kadhibu huna wajibun li wujubi ismati dabil ma'sum Andai kata dia melihat maksumannya orang yang berbuat ya maksiatnya. Eh orang yang tidak salah maksudnya. Orang yang tidak salah. Ikhtaba min zalimin yang bersembunyi daripada orang yang zalim. Yuridu qadrahu ingin membunuhnya. Ingin membunuhnya au izaahu atau ingin menyakitinya. Fal kadzibu huna wajibun, maka berbohong di sini hukumnya wajib. Wajib. Ya. Kiai ya, nggak saleh, fitnah pengen ditangkap. Namanya polisi boleh gitu bohong. Yang penting kiai, kan boleh itu hukumnya. Ya. Atau ada maling, maling maling jemuran, nggak seberapa, dioyok rame-rame orang sekampung. Yang bawa pentungan, bawa golok, bawa paku, lalu paku buat apa? Berubah habis kerja ya, ya lagi kerja. Macam-macam bawa udak-udak nanya, ngumpet kita selamatin boleh bohong enggak tinggal lihat setelah itu baru kita telepon aparat ya yang berwenang maka berbohong di sini wajib karena wajibnya memelihara darah orang yang tidak salah tersebut wajib kita memelihara darah orang yang tidak salah yang sampai dia teraniaya atau terbunuh وكذا لو سأله ظالم عن وديعة يريد أخذها فيجيب إنكارها وإن كذب بل لو استحلف جاز له الحلف حلف حلف ويوري وإلا حنزا ولازمه الكفارة Begitu juga jikalau ditanya kepadanya oleh orang yang zalim. Orang zalim nanya an wadi'atin tentang titipan tentang titipan yang dia ingin mengambilnya. Dia ingin ngambil. Orang zalim pengen ngambil titipan. Pengen ngambil harta orang. Pengen ngambil benda orang deh, apa aja deh. Ini kita tahu orang zalim, nggak benar. Dia nanya sama kita, kita tahu ya. Ini suratnya begini, begini, begini. Ini adanya di sini. Ini begini titipannya. Ya. Tapi zalim ini boleh kita bohong. Enggak, ini enggak tahu. Enggak tahu. Ya. Jadi kita berbohong untuk nyelamatin harta seseorang daripada rampasan orang yang zalim, maka berbohong di situ hukumnya boleh, bahkan wajib. Wajib. Karena demi nyelamatin harta orang itu dari kezaliman seseorang. Dikias saja itu. Moga sekiranya harta ini bakal dirampas dengan cara zalim, padahal itu bukan milik dia, ya, maka kita wajib hukumnya bohong untuk menyelamatkan harta. Iya nyelamatin harta itu dari kejahatan orang Fayajibu ingkaruha wajib mengingkarinya wa in kadzaba sekalipun dusta. Bal nawis tuhriba bahkan lo dituntut untuk sumpah jazalahu jazalahu halafu boleh baginya sumpah wa yuwari tapi sumpahnya dengan cara disamar-samarin wajib. Wallahi, kan iya. sumpah tuh. Yeah. Dimatiin aja wallah. Iya, wallah. Jangan di wallahi, jangan dijarin. Iya. Kalau wau kosong kan majrur. Ya. Wallahi. Wallah. Tapi dengan maksud wawunya wau wau atok ke, wau istina, bukan wau sumpah. Wallah. Ya'lamu ma yasna'un. <laughs> Wallah. Jangan wallahi. Kalau udah wallahi pasti wawunya waw kosam. Tapi kalau wallah, ya, bisa aja wallahu. Kalau wallahu dan Allah maknanya bukan demi Allah. Ya. Wallahu a'lam. <laughs> Allah Maha Tahu. Jadi sumpahnya di tauriah. Ya. Wa illa kalau dia tidak tauriah dengan cara benar anasa katanya maka dia bisa jadi melanggar sumpah tuh ya. kan itu perkara yang nggak benar perkara yang nggak benar sumpah uh itu melanggar melanggar bohongnya aja udah dosa pakai wallahi lagi udah nambah dosa ya Allah di, di, dijadiin alat buat buat mendukung kebohongannya ya maka itu kalau nanti dia mau batalin itu sumpah, itu wajib bayar kafarat. Wajib bayar kafarat. Ya. macam-macam deh kalau melanggar ini ini ada. Tapi secara umum kafarat nggak lepas dari bebasin budak, puasa dua bulan berturut-turut, amal kasih makan 60 fakir miskin. Kafarat bayar sumpah, eh langgar sumpah. Dulu kemarin gua sumpah nggak bener tuh, sumpah gua bohong. Ya nggak ah, benar yang benar begini begini gini maka kita bayar pasar kalau mau nggak bohong eh kalau nggak mau nggak dosa wabila yalzimul halagu ada yang mengatakan kil wajib sumpah deh Latin sumpah kalau memang dia tuntut ya, sumpahnya demi untuk untuk apa namanya menyelamatkan itu menyelamatkan barang titipan tadi dari orang yang zalim. Wa mahma kana la yatimu maqsudu harbin أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجن عليه أو إراء أو إرضائه أو إرضاء زوجته إلا بالكذب به فمباح tadi udah tuh Dan kapan-kapan adalah tidak sempurna maksud ya peperangan jadi jadi bisa jadi mendatangkan ribut ya nggak bisa tersempurna itu Gaza ya masalah harbin ya perangan au islahi zatul bayin atau memperbaiki hubungan orang yang lagi ya, musuhan au istimalati galbil mujna alaih atau condongin hati orang yang disakitin jadi jadi baik nggak nggak nggak kesel terus ya. au irda zaujatihi atau bikin redo hati istrinya <laughs> illa bil kadzib melainkan dengan berbohong itu dapatnya tidak jadi perang nggak jadi bertengkar berbohong di situ bisa lantaran eh dengan sebab berbohong bisa jadi reda tuh peperangan pertengkaran ya redoknya hati istri dengan berbohong ya. atau apa lagi tadi orang berdua bertengkar jadi kagak karena kita bohong ya maka istri jadi mubah bohong jadi mubah nggak harap. kampung itu udah bawa parang, ini bawa parang. Itu mungkin dari tangganya. Kebetulan kita orang yang disegani, orang yang dipercaya ucapannya. Dia nanya, benar nggak kampung yang katanya menyerang tuh? Kagak, enggak, itu isu bohong. Padahal benar-benar belum menyerang. Ya, perkara ini nggak tahu perkara sepele. Yang sono nanya lagi ini, Benar kalau sudah siap siap mau perang? Enggak. Agak bohong. Isu. Saya kan ya. Enggak benar-benar mau perang Berbohong di situ mubah. Bahkan bisa jadi wajib. Ya. Benar emang benar. Dia udah siap-siap no. Iya, yeah. no namanya provokator. Demen melihat orang ribut. Itu namam masih. <laughs> Walaupun kenyataan memang begitu. Demen nonton orang ribut. Itu disebut gentat namanya. Layat Kudul jannata gaddatun. Gak masuk surga orang-orang yang adu domba. Bohong di situ wajib hukumnya. Boleh bahkan wajib. Ya. Atau hati orang lebih gede. Kita hibur dia. Enggak, lu asal lu aja kali media begitu. Menurut oh, agak. Gue pernah dengar dia ngomong, enggak ada tuh omongan begitu. Padahal yang kita dengar omongan lu panas juga. Emang bener kagak enak omongan, cuma kita bohongin supaya hati orang ini hmm. jangan kita malah gini. Eh, bener emang bener di ngomong itu depan gua yang ngomong. Lu dikatain begini gitu, pasti eh, nanti orang biar sampai panas sih. Jangan. Nah, itu bohong di situ boleh. Itu disebut au istimala tigal bil mujnale. Ya. Jadi contohnya hadis seorang nggak bisa kecuali dengan bohong jadi yang disakitin jadi baik itu boleh. Au irda'i zaujati. Tadi kita bikin redo hati. <laughs> iya. Enggak, body lu kayak gitar Spanyol. Boleh. Boleh itu bohong padahal udah kayak apa tapi kikir ya. Hah? <laughs> Jangan jujur. <laughs> Hah? Ini puji aja, puji aja. Apa-apa. Ya pulang ngaji aduh cakep banget tapi cakep aja lah colek gini biar giginya dompong tersipu-sipu kalau suaminya puji terus puji istri sampai mati puji ya karena Rasulullah begitu Hah? selalu memuji Walau sa'alahu sultanu an fahishatin waqa'at minhu sirran kadina au syariba au syariba kham au syuriba khamrun eh? ha ha au sur au surbi khamrin falahu ayyadhiba jikalau di sultan bertanya kepadanya penguasa tentang perbuatan fahisyah perbuatan keji yang terjadi daripadanya. Tapi perbuatan keji itu sir, sirron, sirron. nggak ketahuan. Orang lain gak tahu. Seperti zina. Ya, seperti zina. Kecuali memang mudah ke, ke, ketahuan. Kalau ketahuan paling enggak saksinya dua laki-laki ya. Paling tidak. Lihat dengan jelas pergumulan itu terjadi dan masuknya asyabah kepada para berat. Saksinya nggak gampang. Kalau cuma dalam Islam, kalau cuma bergumul-gumul aja, iya. belum bisa tuh lihat dicampuk 100 kali atau 80 kali. Belum. Atau dirajam. Tipu. Kecuali yang melihat dua jelas-jelas lagi bersetubuhnya itu jelas. Ya. Anda melihat terjadinya pergumulan itu jelas. Lihat Betul. Demi Allah. Allah. Anda lihat masuk itu hasyafah. Yakin masuk. Walaupun nggak kelihatan. Karena udah gerakannya gerakan begitu. Ya. Dipegang saja, Kalau enggak, baru bulan-bulan aja. Belum. Ya. Itu yang nggak sengaja. Mergokinnya. Kalau yang nyari-nyari itu nggak dianggap. Emang lo nyari-nyari sih. Kalau nyari-nyari nggak dianggap cuma gak sengaja lagi jalan di pinggiran apa ya? taman waduh rumpul goyang-goyang dipikir binatang lah yang apa ini gitu, maksudnya orang iya. Au bi hamrin atau minum khamar yang diam-diam tidak ketahuan. Nah, ditanya orang ini, padahal ayat tiba. Baginya dia berdusta. Wayakulu dan dia berkata, Ma fa'altu zalika. Gitu ya. Ma fa'altu zalika. Aku tidak perbuat. Gitu ya. Ma itu bisa artinya tidak. Ma bisa artinya Nabi bisa uh, mausul. Jadi kalau dia bilang ya ma fa'altu zalika. Ma fa'altu zalika bisa tuh kalau dalam bahasa Arab. Maafal itu kalau ada ilah pasti Nabi. Kalau udah ada ilah itu ma fa'altu zalika illa itu pasti man Nabi. Tapi jangan pakai ilah. Ma fa'altu zalik. Itu bisa maknanya aku tidak berbuat itu. Bisa artinya emang aku berbuat. Jadi ma mausul. Ya. Paham nggak? Iya. Dia benar zina, tapi nggak ketahuan sir. Sir, Sultan banyak penguasa. Anda berzina, kan tidak ada saksi. Baginya boleh berdusta. Tapi dia nanti nanggung di hadapan Allah. Karena kalau dia ngaku jujur, resikonya ditanggung tuh. Dirajam sampai mati atau dia nanti tobat aja. Dia tobat kepada Allah dengan taubatan niscaya diterima. Karena hukum Islam dirajam itu langsung diampuni tapi kalau tanpa dirajam yang penting dia tobat dengan taubatan nasuha diterima maka itu ada boleh kepilihan di situ dia boleh berbohong tapi dengan tauriah kalau bahasa Arabnya fa ma fa'altu ya ma ma fa'altu zalik yang dengarkan menganggap aku tidak berbuat itu tapi kalau dia ma ma ya ma mausul apa yang aku perbuat itu? Maknanya, memang aku perbuat itu. Namun kan? tidak ngaku. Kalau bahasa Indonesia susah milihnya betul gitu. Walau ayun jira'atan sirra akhihi. Baginya boleh juga, boleh juga ya menyembunyikan rahasia saudaranya boleh. Kalau dia tahu saudaranya baru buat itu, ya, dia sendiri aneh, kan kurang sanksinya kalau sendiri. Ditanya sama Sultan, Anda melihat itu, dia boleh boleh berbohong di situ. Ya, tapi bohong yang tahu dia. Ya, demi untuk nyelamatin daripada hukumannya penting bulan ini taubat karena saksi kalau satu kurang juga di dalam Islam. Tapi zina yang sir ya. Bukan zina yang dohor. Kalau zina yang terang-terangan seperti dia masuk ada apa itu prostitusi tempat yang begitu-gitu tuh itu ya digerobok sama itu ketangkep itu namanya jahar ini sir tapi jangan kita berbuat itu andai kata secara hukum pun وحيث وحيث جاز الكذب فهل يشترط التورية أو يجوز مطلقا kalau sekira-kira dibolehkan berbohong-bohongan di situ tadi, maka apakah disyaratkan tauriah atau boleh mutlak saja? Ya, tauriah tadi nyamar-nyamar itu ucapan. Kalau uh, mutlak, mutlakin aja gitu, jelasin tapi cara mutlak. Qala Syekhuna Ibnu Hajar berkata Syekh kami Ibnu Hajar wallazi yattajihu adam adama wujubi tauriyah mutlaqan dan orang-orang yang dan ulama-ulama yang mengambil wajah ya ada kan al aujuh kalimat yang lebih aujuh yang lebih jelas wajahnya gitu ada ada sahih ada aujo kan gitu dalam istilah fikih. Dan yang mengambil wujuh atau wajah itu tidak wajib tauliah. Tidak wajib tauliah. secara mutlak. Ya, secara mutlak nggak wajib tauliah. Ya, boleh aja jelasin omongan begitu terserah dia menangkapnya manya manafi atau manya ma mausul terserah ya Gagal Ghazali wal Ahsan al Yuwari kata Imam Ghazali yang bagus. Yuwari. Ya. Amar Samari. Wahia ayyudla ayyudriga ah, Hah? Yudriga labdon. Yaitu memutlakan lafaznya. Wahuwa zahirun bimakna. Padahal dia zahir secara maknanya. Lafaznya zahir. Tapi maknanya. Eh, ya. Eh, lafaznya mutlak. Umum. Gitu bebas. Tapi maknanya lohir. Wahwa yuridu makna maknan akhir. Padahal dia menghendaki makna yang akhir, makna yang lain. Ya. Yatanawalu dzalikal lafz Yang dapat diperoleh itu lafaz. Kalau kita sering ngomong ya, kalau dalam bahasa Indonesia tuh suka orang kita ngomong begini orang pahamnya ayat gitu ya. Yang nah, kita maksud ini, tapi orang pahamnya. Ya. Apa itu kalau ini? Itu juga juga ngomong ya. Hmm? Oh, ini omongan bacaan Saya kalau merokok nggak sampai habis, nggak pernah habis ya satu batang saya ngerokok nggak pernah nggak sampai habis gitu. orang pahaman orang kan boleh aja oh ngerokok separuh buang nah itu masanya nggak sampai habis nggak sampai habis tangan kan kebakar iya paham nggak nah, ini kalau ngerokok nih nggak perlu sampai habis orang pahamnya be oh ngerokoknya dikit ya belum belum habis belum apa itu udah buang ubah aja dong kagak Emang gimana sampai habis? Kebakar tangan kita. Pasti ada tinggal dikit buang ya. Itu yang disebut apa tadi? Lapasnya zahir, tapi maknanya lain. Ya. Itu dikias aja. Tapi kadang-kadang ada orang yang ngucapin kalimat-kalimat itu. Ya, bisa ketemu itu kalimat-kalimat yang uh, eh, lapasnya mutlak, ya, lapasnya mutlak, tetapi maknanya ada dua. Orang pahamnya begini, padahal yang dimaksud yang jago Abu Nawas itu. Ya, yes? Abu Nawas yang jago itu. Abu Nawas paling jago raja Bandar. raja Bandar ya. Ada raja, raja kalau demen dengerin kisah dari rakyat, paling demen dengerin kisah dari rakyat. Panggil rakyatnya tuh, cerita kalau dia belum tidur si raja belum tidur itu rakyat yang cerita berhenti enggak paham nggak enggak satu cerita itu murid ya. hampir capek raja nggak tidur tidur dengar ini. udah ada lagi nyari raja nggak ada lagi itu habis bahan habis bahan habis lagi enggak ya Akhirnya ada satu orang sama yang menawas akal, Dia cerita, Tuhan Raja, di satu tempat ada istana. Ya. Dia punya eh, ada satu rumah. Dia punya lumbung padi gedenya ke istana. Lumbung padi gedenya kayak istana. Di dalamnya ada gantung. Enggak berlobang tuh, enggak ada pintu melainkan hanya cukup dimasukin ame seekor apa semut atau lubang sini. semut tiap hari itu datang masuk ngambilin ngambil apa namanya itu ngambil gantung bayangin aja lumbungnya kayak di sana gitunya berapi sebanyak itu semut ngambil dari situ lubang satu kata lagi terus semut masuk lagi ambil satu terus semut masuk lagi ambil satu Terus masuk lagi ambil satu raja. Terus begitu ambil satu. Jadi ketika raja nanya, terus gimana ceritanya? Semut masuk lagi, kan belum habis habis. Wandongnya satu apa? Itu lumbung segede istana kayak apa banyak itu kan tuh. Ambil raja terus terus blok tidur raja. ya kan? Eh, raja tidur aman. <laughs> Selamat. Itu akal-akal yang begitu perlu tuh. Tapi nggak bohong ya demen Twitter aja demen وقال الغزالي والله أعلم tak ada di situ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما كنت أنا ونبيون من قبلي لا إله إلا صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وفيها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارعون في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا